Seri yang pertama ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Mucu sebagai Kilanjo, dibantu oleh Enos, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Palwaguna yang mempelajari kitab Jala Sukma merasakan sakit yang teramat sangat di seluruh tubuhnya. Rasa sakit tersebut seakan-akan bergerak, merayap di setiap jalan darahnya. Apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Raden Raden Sakapalwaguna menggeliat-geliat di rerumputan dan berteriak-teriak menahan rasa sakit yang seakan-akan tidak tertahankan. mengalir di setiap jalan darah di seluruh bagian tubuhnya. Akan tetapi, begitu ia mengerahkan tenaga saktinya, sesaat itu pula rasa sakit menyerangnya. Rasa sakit bersamaan dengan rasa panas, seakan-akan hendak membakar dan meledakkan hingga hancur tubuhnya. Raden Saka berteriak kesakitan dan sesaat kemudian ia jatuh pingsan tak sadarkan diri lagi. itu dari balik semak-semak, sejak tadi mengintai sepasang mata yang telah dibasahi oleh air mata. Sepasang mata indah yang ternyata adalah milik dari Anting bulan. Apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Kenapa dia jadi seperti itu? Berteriak-teriak kesakitan. Apakah telah terjadi satu kesalahan dengannya dalam pelajari jala sukma? akan coba lihat keadaannya. Hmm. Mudah-mudahan dia sementara tak sadarkan diri dan tidak mengetahui kedatanganku. Oh, tubuhnya, tubuhnya, mengapa memerah seperti ini? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirinya? Oh. luar biasa. Panas sekali. Seakan-akan bara api telah membakar tubuhnya. Oh, apa yang telah terjadi dengannya? Oh, bagaimana aku dapat menolongnya? Oh, aku akan mencoba menyalurkan tenaga inti Banyu Cakrabuana. Bukankah tenaga inti Banyu Cakrabuana mempunyai kekuatan yang mampu membekukan tubuh seseorang? Oh, Aku akan mencoba mengeluarkan kekuatan inti banyu cakra buanaku. Hup! Anting Wulan mengerahkan inti dari kekuatan Banyu Cakrabuana yang mempunyai dasar kekuatan dingin. Anting Wulan terus memompa tenaga saktinya, menyalurkan ke seluruh bagian tubuh dari Raden Sakapalwakuna. Beberapa saat pun berlalu. Perlahan-lahan, tubuh Raden Sakapal Wahuna yang semula panas membara, kini berangsur-angsur menjadi hangat kembali. Dan ketika Anting Wulan menarik lepas tenaganya, Kenapa bisa jadi seperti ini? Rasa-rasanya, aku sudah mencoba untuk membatasi tenaga inti Banyu Cakrabuan aku. Aku, aku melepaskan kembali tenagaku sebelum hawa dingin dari tenaga saktiku menyengat dan membuat tubuhnya beku. Aneh. Ah, akan ku coba lihat apa sebenarnya yang membuatnya jadi seperti ini dari kitab Sukma. Ah, hmm. Pastilah ini yang dipelajari Kakang Saka tentang cara pernafasan dari Aji Jarasukma. Ah, kitab ini hanya berisikan gambar-gambar peragaan cara melakukan pernafasan jala sukma. Ah. ah. Ah. Kakang, Kakang Saka sudah tidak lagi menggigil kedinginan. Ah, iya, ia akan membuka matanya. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Ah, kitab ini letakkan kembali di sampingnya. Ah.

seluruh tubuhku. Setelah aku mencoba untuk menguasai cara pernafasan dari kitab ini. Ah, ini pastilah sebuah kitab aji kesaktian yang sangat hebat. Aku akan mempelajarinya. Ya, aku akan mempelajarinya. Walaupun belum menjadi jelas siapa pemilik kitab ini. Tapi aku yakin Pastilah pemiliknya telah merestuiku untuk mempelajarinya. Anting Wulankah pemiliknya? Ah. Kitab ini pastilah sebuah kitab yang telah berumur ratusan, entah ribuan tahun. Pada saat mana belum ditemukan bahasa tulisan untuk penyampai atau melestarikan aji ini. sekali aji kesaktian ini. Dari sudut yang dibuat antara gambar laki-laki yang bersila dan matahari, dapat kutarik kesimpulan bahwa aku harus bersemedi hingga seperempat hari atau sekitar tiga jam sambil menahan nafas. Ya, menahan nafas. Gambar hidung laki-laki yang tengah duduk bersila diberikan anak panah yang banyak yang pasti berarti udara. Dan anak panah atau udara itu digambarkan seakan-akan tertahan oleh satu kekuatan hingga tidak masuk ke dalam lubang hidung dan mulut. Ya, pastilah dugaanku tidak keliru. Ya, menahan nafas. Pastilah tidak salah perkiraanku. Baiklah, akan coba kembali. Ku ikuti semua petunjuk-petunjuk yang berada dalam kitab ini. Kembali, Raden Sakapalwaguna duduk bersila dan memejamkan matanya. Sikapnya kelihatan demikian kaku. Tidak terlihat sedikit pun gerakan nafas pada dada maupun perutnya. Beberapa saat kembali berlalu dan... Palwaguna berguling-guling tidak kuasa menahan rasa sakit yang kembali menyengatnya. Dan beberapa saat kemudian disusul oleh rasa panas yang tidak tertahankan. Oh, oh, mengapa jadi seperti ini? Tadi ketika aku salurkan tenaga saktiku, belum kurasakan kekuatan seperti ini. Oh, aku akan mencoba kembali dengan inti tenaga sakti cakrabuanaku. Oh, mudah-mudahan kekuatan dingin dari inti tenaga cakrabuana dapat menghilangkan penderitaannya. Hup! kekuatan inti cakra buananya timbul, Anting Wulan baru berani menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Raden Saka Palwaguna. Syukurlah kekuatan parasnya agaknya dapat kurendam dengan tenaga inti cakra buanaku. Wah, akan ku coba salurkan tenaga yang berkekuatan dingin ke dalam tubuhnya. Mudah-mudahan Kakang Saka akan berkurang penderitaannya.

yang telah membunuh Kakang Dandang Paringki. Hai, ayo keluarlah! Kalian pembunuh-pembunuh keji! Keluarlah dan hadapi aku Dandang Lanja! Dewa Agung! Apa yang telah terjadi dengan Kakang Paringki? Ilmu apakah yang telah menumbuknya? Agaknya laki-laki yang berada di samping Kakang Faringki belum tewas. Akan kutanyakan padanya. Oh, atau, ataukah justru laki-laki ini yang telah membunuh Kakang Faringki? Siapa kau? Eh, akulah yang justru seharusnya bertanya denganmu. Siapakah yang telah berbuat keji pada kakangku? Hah? Kau lihatlah tubuh yang telah hangus terbakar ini. Apa? Oh. Apa yang terjadi dengan orang itu? Siapa dia? Dan siapa kau? Hmm. Masih juga kau ingin berpura-pura? Hah? Jika kau seorang pendekar dari tanah Pasundan maupun Jawa, kau pasti akan dapat mengenali siapakah kami ini. Ah, iya. Aku memang mengenal kelompok kalian. Tongkat merah. Hmm. Tapi aku benar-benar tidak mengerti dengan pertanyaanmu. Dengan tuduhanmu itu. Eh, anak muda, walaupun kau memiliki ilmu yang tinggi, aku Kilanju tidak akan gentar menghadapimu. Hop! Keluarkanlah ilmu iblismu itu. Akan ku coba dengan ilmu tongkat saktiku ini. Tunggu. Tunggu dulu, Kilanjo. Tunggu dulu. Dengarlah. Aku... Aku benar-benar tidak mengerti. Dua kali aku telah tidak sadarkan diri. Apa maksudmu? Dua kali tidak sadarkan diri? Iya. Aku tengah mempelajari sejenis ilmu. Aji kesaktian. Entah mengapa, aku merasakan sakit luar biasa. Panas yang teramat sangat. Dan kemudian aku pingsan. Tidak tahu apa-apa lagi. Panas yang teramat sangat. kau rupanya hendak mempermainkan aku. Bukankah itu berarti karena perbuatanmu? Tubuh kakangku hangus terbakar oleh kekuatan panasmu itu. Setan alas, kau telah menjadikan kakangku sebagai sasaran percobaan dari ilmu satimu itu. Hop! Kau harus kutangkap dan kubawa ke kali puncak. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Iya. Tunggu, tunggu. Sabar sana. Iya. Tunggu. Aku tidak berbuat keji pada kakangku. Iya. Ah. Kilanjo terus menyerang Raden Sakapalwaguna dengan ilmu tongkat saktinya. Raden Sakapalwaguna melompat ke sana kemari, berusaha melindungi tubuhnya dari sasaran serangan tongkat sakti dari Kilanjo. Sementara itu di balik semak-semak, Anting Wulan terus memperhatikan gerak-gerik dari kakaknya. Bagaimanakah kemudian dengan kisah Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucu sebagai Kilanjo, dibantu oleh Taufik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna dituduh telah melakukan pembunuhan kecil pada salah seorang murid dari perkumpulan pengemis tongkat merah. Karena itu, salah seorang dari rekan mereka menyerang Raden Waguna, berusaha untuk menangkap dan membawanya ke Kalipucang. Pucang. tidak tahu apa-apa. Aku tidak membunuh saudaramu itu. Hop, hop, ya, ya, ya. Percayalah, kesana. Aku, aku adalah sahabat dari pimpinanmu. Aku mengenal Sariti dengan baik. Ya. Siapakah kau ini sebenarnya? Apakah kau benar mengenal Nona Sariti, wakil pimpinan dari Tongkat Merah Pusat? Aku mengenalnya dengan baik. Aku mengenalnya. Aku aku adalah murid dari Gua Larang. Kau hendak menipu aku. Kau hendak menyelamatkan dirimu dengan menyebut nama pimpinan kami. Aku tidak berdusta. Aku adalah Saka Paula Guna, salah seorang murid dari Gua Larang. Oh, ah, bagus. Bagus. Aku berusaha untuk mempercayamu, anak muda. Tapi untuk itu, kau tetap harus ikut bersamaku ke sana. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan ini. Tapi tapi aku tidak tahu menau tentang kematian kakangmu itu. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Jika kau tetap tidak mau ikut denganku, baiklah. Kita lanjutkan saja pertempuran kita. Salah seorang harus terkapar menjadi mayat agar urusan ini menjadi selesai. Mengapa kau tak juga mempercayai aku, Kisanak? Aku tutup mulutmu. Jaga seranganku ini pembunuh keji. Iya, iya. iya, iya, iya Baiklah, lanjut. Baiklah. Aku bersedia untuk ikut dan menjelaskan persoalan ini pada pimpinan. Hop, Ayo, kita pergi dari tempat ini. Baik. Marilah kita pergi. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, memasukkan kembali kitab Jala Sukma ke balik bajunya, serta mengubur mayat Dandang Paringki, Raden Sakapal Waguna kemudian berjalan mengikuti Kilanjo, murid dari pengemis tongkat merah cabang kota Kalipucang. Sementara itu Anting Wulan yang mengintainya mengikuti langkah kedua orang itu dari kejauhan bersama si menuju Kalipucang. Pujang. Aku harus mengikuti Kakang Saka. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan dirinya. Kitab itu kelihatannya berbahaya sekali. Tidak mudah untuk dipelajari. Dari hutan kecil itu, Raden Waguna terus berjalan menembus kelebatannya hingga tiba di pinggir sungai Cijulang. Beberapa jam mereka berjalan cepat dan kini setibanya di pinggir sungai Cijulang, mereka beristirahat. Kita beristirahat. Iya. Tempat ini cukup sejuk untuk beristirahat. Ah. Hari sebentar lagi senja di manakah kita istirahat malam nanti? Jika mungkin, kita beristirahat di kota Bangun Panjaran. Oh, kota itu masih cukup jauh dari sini. Lalu di manakah kita akan mendapatkan rakit untuk menyeberangi sungai ini? Kita akan menyusuri sungai ini. Dan kita pasti akan menemukan rakit untuk menyeberang. Mengapa kita harus membuang waktu menyusuri sungai? Lihatlah di atas sana itu. Di atas sana sungai itu agak menyempit kita dapat melompatinya. Eh, kau gila. Ah, sungai se... Ah, ya, ya, ya, ya. Kukira kau benar. Kita dapat melompati dari pohon yang menjorok hampir melewati tengah sungai. Ya, kita akan mencoba melompat dari pohon itu ke seberang. Ayo. Kemudian, keduanya bergegas naik ke tanah tinggi dan kemudian merayapi dahan pohon besar yang menjorok ke tengah sungai. Sungai ini cukup lebar juga. Ah, ah, ah kau lompatlah dahulu. Aku akan menyusulmu. Baiklah. empat tombak itu berhasil dilompati oleh Raden Sakapal Waguna dengan aji kidang mampungnya. Raden Sakapal Waguna kini tegak berdiri menanti Kilanjo yang kelihatannya masih ragu untuk melompati sungai Cijulang. Ayolah Kilanjo, lompatlah segera. Setan, kenapa hati jadi berdebar-debar seperti ini? Haruskah aku mundur dan membiarkan anak muda itu lari dari tanganku? Ayo laki lanjo, apakah kau ragu? Apakah kita harus menyusuri sungai Cijulang ini? Dan aku harus melompat balik ke pohon itu? Setan, anak itu bukan lari. Setan, dekatnya itu justru membuat aku jadi perang. Aku harus berhasil melompat di sungai ini harus... Oh, oh. awas Kilanjo! Ah, aku harus mencari kayu. Agaknya Kilanjo tidak mampu untuk berenang. Dahan ini cukup panjang. Aku, aku harus menolongnya. Oh, Kilanjo! Peganglah ladahan ini! Peganglah ladahan ini, Kilanjo! Ya! Ya! Ayo, pegang! Pegang rata! Kukira kau tidak apa-apa. Keluarkanlah air dari dalam perutmu dengan tenaga saktimu Kilanju. Kilanjo kemudian mencoba mengerahkan tenaga saktinya, berusaha mengeluarkan air yang cukup banyak masuk ke dalam perutnya. Sementara itu, Raden sakapal waguna membantu mengurut punggungnya dengan tenaga saktinya. Hingga sebentar saja, Bagus. Air itu sudah keluar dari perut. Kau akan segera pulih kembali. Terima kasih. Terima kasih anak muda. Agaknya, agaknya aku telah salah menduga. Oh, kau, kau pastilah benar murid dari Wanayasa dari Padepokan Gualaran. Budi, sikap, serta kepandianmu telah menjelaskan semuanya. Oh, maafkan aku. Jika, jika kau memang ingin meneruskan perjalananmu, tinggallah aku. Aku percaya sepenuhnya padamu. Biarlah, biarlah aku nanti yang akan menjelaskan semuanya pada pimpinanku di Kalipucang. Biarlah, aku ikut denganmu. Kita pergi ke Kalipucang. Dengan ikutnya aku serta bersamamu. Tugasmu pastilah akan menjadi semakin ringan. Kau terbebas dari tanggung jawab atas kematian kakangmu. Oh, kau, kau baik sekali. Oh, siapakah namamu? <laughs> Saka. Saka Palwakuna. Kau dapat memanggilku dengan sebutan Saka saja. Oh, Saka. Baiklah. Aku akan memanggilmu dengan sebutan adik Saka. Aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Sudahlah, Kilanjung. Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Semua itu adalah hal biasa. Bagi kita untuk tolong menolong itu sudah biasa. Jika kau tidak keberatan, panggillah aku dengan sebutan Kakang Lanjo. Aku ingin sekali bersahabat denganmu. Uh, tapi tapi itu jika kau tidak keberatan bersahabat denganku, seorang pengemis. <laughs> kau ini aneh. Mengapa harus malu bersahabat dengan seorang pengemis tongkat merah? Kukira setiap orang justru akan bangga mempunyai sahabat seperti dirimu, Kakang Lanjo. Seorang tokoh dari tongkat merah. Oh, terima kasih, Adik Saka. Terima kasih. Lihatlah itu, Kakang Lanjo. Matahari hampir bersembunyi di balik bukit itu. Sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Ya. Ayolah Disaka. Kita akan berusaha untuk tiba dan beristirahat di kota Bangun Panjaran. Baiklah, Kakang Ranjung. Tunggul, kau pasti akan mampu untuk menyeberangi sungai ini. Ayolah, kembali kau tunjukkan kemampuanmu. Si Tunggul bagaikan mengerti kehendak majikannya. Segera saja mundur beberapa langkah dan kemudian bagaikan anak panah yang besar melayang menyeberangi sungai Cijulang. Bagus, Tunggul. Sekarang, ayo, kejarlah mereka. Berhati-hati, jangan terlalu dekat kau dengan mereka. Hiya, hiya, hiya! Hari mulai menjadi gelap. Mengapa belum juga keduanya beristirahat? Oh, tentunya mereka hendak mencari kota untuk beristirahat. Oh, Kakang Saka terlalu menuruti kehendak orang itu. Seharusnya tidak perlu ia melayaninya. Orang yang mau menang sendiri dan hendak menuruti maunya seharusnya diberikan pelajaran. Ah, Agaknya kota sudah tak jauh lagi di hadapan mereka. Dari sini, aku sudah dapat melihat pintu gerbang kota. Cahaya api di atas kedua sisi atap gerbang itu dapat terlihat jelas dari sini. Nah, itu. Mereka sudah tiba di muka pintu gerbang. Hmm. Aku harus berhati-hati mengikutinya. Bukan tidak mungkin sepasang mata pengemis itu menjadi belasan pasang mata. Hampir di setiap kota, pengemis tongkat merah mempunyai cabang. Secara hati-hati, Anti Wulan terus mengikuti kakangnya yang tengah bersama dengan Kilanjo, seorang anggota penting dari pengemis cabang Kalipucang. Kita akan dapat beristirahat dengan tenang di tempat ini. Kasur yang bersih serta bilik yang akan melindungi kita dari angin malam. Oh, ayo, mari kita masuk. Ah, adakah orang di dalam? Bukalah pintu. Aku pengemis tua dari kali pucang dan beristirahat. Sampurasun. Tunggu, tunggu sebentar. Oh, eh, apakah apakah saya tengah berhadapan dengan Kilanjo? Oh, apakah kau tidak dapat mengenaliku uh, lagi ya? Uh, maaf Ki, gelapnya malam membuat saya tidak jelas dapat melihat wajah Aki. Uh, eh, uh, eh, mari, mari masuk ke dalam. Eh, beberapa petugas sandi mendapat tahu tentang kedatangan pemimpin pusat di kota Paku Jajar. Untuk itu, sebagian pemimpin kota ini menjumpainya di sana dan hendak mengajaknya kemari melihat-lihat bangun panjaran. Eh, guru Parang Pungkur berada di Paku Jajar. Uh, benar, bersama dengan Nona Sariti dan seorang laki-laki muda serta seorang laki-laki tua. Oh, jika begitu kita harus cepat-cepat tiba di Kalipucang. Dan kemudian bersama-sama dengan Kakang Arit, Kakang Serumbangan menjemputnya di, di kota ini besok pagi. Uh, ini kamar untuk Kilanjo dan itu untuk kawan Kilanjo. Silahkan beristirahat. Uh, Dan jika ingin membasuh muka, uh, Kilanjo dapat mencari tempatnya di uh, samping kamar tidur ini. Oh, iya. Yeah. Uh, jika begitu saya permisi untuk menjaga tempat ini, Kilanjo. Hmm. yeah. pergilah. Ayo kita masuk beristirahat sebentar di dalam. Nanti kita akan turun sendiri ke dapur jika merasa lapar. Hmm. Kiparang Pungkur, sahabat yang Guru berada di paku cacar. Ya, mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan kakek tua itu dan juga dengan Sariti. <sighs> Dari pengamatanku dengan aji empat arah pembeda gerak, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa tempat itu aman untuk Kakang Saka. Ah, eh, sebaiknya aku juga beristirahat di sini. Aku akan bangun pagi-pagi dan kembali mengikuti Kakang Saka. Hmm. Jala sukma. Apakah benar? Karena nyala seorang pengemis tongkat merah tewas dalam keadaan yang mengerikan. Karena rasa sakit. Rasa panas yang tidak tertahankan. Aku jadi tak sadar dan mengamuk. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan jadi seperti itu. Jika pun benar aku mengamuk dan tak sadarkan diri. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan kedua remaja gua larang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.